di sana dipahami bahwa dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Itu ada uh, bahasa orang itu. Kalau dia bisa itu atau dengan tulisan dan jenisnya. Apakah Usama bin Zaid dihukum oleh Rasulullah? Ya, ini adalah kesalahan istihad. Ya, istihad Usama bin Zaid. Dan dia adalah ahli istihad. Dan Rasulullah tidak menghukum istihad yang ke keliru. Wallahu a'lam. Tapi ini adalah satu kesalahan Apakah benar ungkapan kata ini amalan yang baik tidak akan hilang sekalipun murtad? Kemurtadannya akan menghilangkan semua kebaikannya. Ya. Lain salayah batun na amaluk. Akan hapus na amal kamu. Alimah Malik memahaminya yaitu mutlak. Semua amal kebaikannya hapus dengan syiriknya, dengan kemurtadannya. Sebagaimana halnya taubat menghilangkan keburukan, ya. Atau batu yajib buma tajib buma qablaha. Ya, al Islam yajib buma qablahu. Demikian juga apa? Al tidak yahbat ma qablahu. Menghapuskan habis. La nama amalukum. Apakah sah wudhu tanpa berkumur-kumur dan masukkan air minum? Tidak sah. Karena itu wajib, kewajiban wudhu. Kalau dikatakannya bagaimana? Ya ulang. Ada yang mengatakan akal manusia sejajar dengan akal Tuhan. Nah ini ini Paulul batil. Ya. Tidak ada di antara sifat Allah Subhanahu wa taala akal. Dan kalaupun ada tidak boleh sejajarkannya Ya benar tidak ada. Tidak ada sifat Allah akal. Ya di dalam masalah sifat ya tidak boleh ditetapkan kecuali apa? Berdasarkan nas, Quran dan hadis. baik latihan maupun fi'liyah. Barang siapa yang mengklaim ijma, maka dia telah berdusta. Mungkin dia tidak tahu. Orang-orang telah berselisih. Maksudnya bagaimana? Yaitu sulitnya untuk mengklaim ijma. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang terlalu royal menghambur-hamburkan istilah ijma ini untuk setiap perkara yang diperselisihkan. Lalu dia, eh, setiap perkara. Lalu dia katakan ini ijma. Itu ijma. Nah, ijma adalah suatu perkara yang paling sulit untuk dicelain. Ya, karena harus mengetahui apakah ada istilah eh, uh, atau istilah ulama di dalam masalah tersebut. Itu maksud perkataan Imam Ahmad karena Imam Ahmad sendiri klaim uh, beberapa perkara adalah perkara yang ijma. Artinya ijma ada di dalam uh, salah satu sumber hukum Islam yang tabai. Sumber hukum Islam ada ada dua macam. Ada yang asli kitab dan sunnah, ada yang tabai. Di antaranya ijma, qiyas, kabul hal, wali mursalah, ada kamar dan lain sebagainya. Yeah. sering-sering menyisir rambut. Ini bagi laki-laki, yaitu bersolek tiap hari. Ini dilarang. Bagi laki-laki bersolek tiap hari. Ya sekali waktu. Ya, kapan acak-acakan? Ya, kalau misalnya sudah waktunya untuk menyisir, ya disisir. Nah, dirapikan. Nah, bersolek tiap hari, berdandan tiap hari. Salah satu faedahnya adalah agar tidak tersepuh dengan wanita. Wanita lebih dituntut untuk bersolek tiap hari untuk suaminya. Itu kebalikannya. Suaminya rajin solek tiap hari, istrinya berantakan. Istri berantakan. Maka jangan biarkan istri anda berantakan. Suruh dia sisiran. Untuk siapa? ya untuk antum sendiri Anas bin Malik ketika hendak menghafal Quran biasa mengumpulkan keluarganya lalu berdoa Allah alam anak belum tahu ini riwayat saya tidak hijab ijab mengucapkan syahadat. Apakah ini termasuk rukun nikah? Ini adalah bid'ah di dalam akad nikah. Ya, yaitu mewajibkan membaca syahadatain. Kadang-kadang ini dia permainan oleh sebagian kadi-kadi yang jahil. Ya, demikian. Jadi tidak diwajibkan untuk bersyahadat. Tidak ada dalil yang menyuruh kedua mempelai atau uh, kita katakan antara wali dengan mempelai pria untuk membaca syahadat atau mengajak hadirin ramai-ramai untuk bersyahadat termasuk juga baca al-fatihah anu gitu yang ada ada adalah apa membaca khutbah nikah alhamdulillah kemudian setelah itu amma ba'du kemudian sama aku. Dia menyebutkan hajatnya apa, kemudian dilakukan ijab kabul. Selesai. Dan ceramah walimah adalah bid'ah. Tidak ada ceramah walimah. Di walimah untuk makan-makan, bukan untuk dengarkan ceramah. Orang mau makan-makan dengarkan ceramah. Ceramahnya politik lagi. kapan seseorang yang dibesarkan dari keluarga Islam mengucapkan syahadatain? Ya seorang secara hukum disebut sebagai muslim apabila lahir dari apa? Bapak dan ibu seorang muslim. Ya, atau salah satu dari keduanya muslim. Hah? Dia dianggap sebagai anak muslim yang wajib bagi orang tuanya untuk mengajari anak itu Islam. Mulai dari yang pertama yaitu syahadat syahadatain. Allah. Apakah ada bahasa basi dalam syariat Islam? Apa maksudnya bahasa basi Ini kalimat ini kalimat yang sangat apa namanya kita katakan sangat mujmal, sangat global. Ya belum jelas arahnya kemana. Kalau ditanya apa hukumnya bahasa basi dia ya, kadang boleh, kadang kadang tidak. Ya, nggak ada hidup tanpa bahasa basi Siapa yang bisa hidup tanpa bahasa basi Ya ya, Nabi saja kadang-kadang berbahasa basi, gitu. Orang yang keluar dari fitrahnya lah yang tidak bisa berbahasa basi gitu. Gang gitu, ketat. Gak ada itu, ini kalimat-kalimat seperti ini ya perlu diluruskan. Pengertiannya apa sekarang ini? Apakah seperti moto majalah Salafi dan berbahasa basi? cerita-cerita legenda seperti wali kundang boleh dimanfaatkan dalam dakwah. Ini tidak perlu ya e, apa namanya disampaikan karena ini juga apa namanya mitos atau ya nggak ada kebenarannya mungkin kebenaran juga tidak bisa dipertanggungjawabkan masih banyak lagi ya tafsir-tafsir dari Al-Quran atau Sunnah yang bisa dibawakan di dalam dakwah. Nah kalau ada ya apa namanya kalau ada yang bagus kenapa kita berpindah kepada yang tidak bagus? Ada yang bertanya apakah aku saat ini ini ada diajarkan oleh Rasulullah dan apakah kita boleh berobat dengannya? pengobatan-pengobatan manusia ekonomisina Allah wa iyyakum jami'an asalnya adalah boleh asalkan tidak melanggar syariat Islam itu hukum asalnya boleh unsur refleksi gitu ya jangan untuk tanya pula apakah untuk para sahabat punya tongkat refleksi bisa jawabnya jadi pengobatan-pengobatan yang dibuat oleh manusia pada dasarnya pada asalnya hukumnya apa? boleh asalkan tidak ada di situ pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Itu pengobatan yang pelanggaran syariat apa? Pengobatan harus cukup dua jenggot. Tidak bisa kan melanggar syariat, benar ya. Kalau pengobatan yang tidak melanggar syariat silakan. Ya ada mengandung unsur yang haram silakan. Bukan itu. Tapi jaminan nggak ada. Karena juga nggak ada nas wahyunya ya. baru, pakaian baru di setiap Jumat itu pakaian yang benar-benar baru, baru dibeli dari toko, baru di tempat. <laughs> Enggak lah, ibadah itu jenazah Allah yang jaminan. Maksudnya ya baru diganti dengan baju yang lain yang sudah dicuci, yang sudah dibersihkan, sudah dirapikan itu maksudnya. Bukan yang mulai Jumat harus pergi ke Ramayana atau mana beli baju, bukan.

Uh, ya ada yang bertanya di sini apa hukumnya merokok? Uh, ini nanti akan kita bahas nanti di dalam ilmu fit ini ya. Itu poin yang keberapa ya, Bapak. Nah, poin yang ketiga nanti ada perkara yang ketiga yaitu ilmu aghdiyah, tata boga, ilmu ya apa namanya tentang makanan-makanan, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Ada poin A, B, C, yang B e, Islam mengharapkan apa? Kamar sedikit maupun banyak. Termasuk di dalamnya apa? Makanan-makanan yang memberikan mudarat kepada manusia pada kesehatan akal perilaku dan hubungan sosialnya. Coba lihat orang yang narkoba, hubungan sosialnya kan tidak normal. upaya hukum narkoba Ya, di antaranya eh, termasuk di dalamnya adalah eh, dukwan, yaitu rokok. Itu akan kita bahas nanti. Nah, kemudian yang bertanya mana yang lebih besar, dosa syirik atau dosa berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu? Syirik karena dosa tidak terampuni. Ya dari ainnya atau dari apa namanya kita katakan materinya syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Tidak ada dosa yang lebih tinggi daripada syirik. Nah, di sana ada penyebab-penyebab dosa. Penyebab-penyebab dosa yang paling tinggi adalah apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kata syirik lahir dari situ. Nah, nah itu hubungannya antara eh, uh, surat Al-Araf yang disebutkan bahwasanya dosa yang tertinggi yang paling pucuk adalah apa? berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Itu adalah penyebab. Adapun hakikat dosa yang paling tinggi adalah syirik. Tidak ada yang lebih besar. Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yang suruh madu nazari kalimai. Cuma di sana ada penyebab-penyebab dosa. Penyebab-penyebab dosa yang paling tinggi adalah apa? Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Khamar penyebab dosa juga. Ya. Demikian juga istilah penyebab dosa khalwat penyebab dosa. Mana yang lebih tinggi di antara penyebab-penyebab dosa ini? Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu atau berkhalwat misalnya? Ya, saja berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu karena di situ dari situ bisa lahir syirik dan lain sebagainya. Nah, demikian saja Ibnu Ibnu Zaniyallahu yang jami'an kajian kita pada hari ini. Uh, mudah-mudahan ada manfaat bagi semua. Subhanallah bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك